Allah memberikan kepada kita rintikan hujan yang mudah-mudahan hujan tersebut telah hujan yang membawa rahmat Allah hujan yang menjadikan bumi ini menjadi basah dan akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia dan demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ilmu agama <clears throat> digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Musa al ashari radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan masalu ma ba'athani Allahu minal ilmi wal huda kama salil ghaythil kathir asaba ardan kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan mengenai apa yang aku diutus dengannya oleh Allah berupa ilmu agama dan petunjuk adalah bagaikan semisal hujan yang membawa manfaat. <clears throat> semisal hujan yang membawa manfaat. Asaba ardon yang jatuh menimpa ke bumi. Maka bumi dengan adanya hujan terbagi menjadi tiga kategori Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Minha ardun tayyibah amsakatil ma'a wa ambatatil usba wal kala al kathir." Golongan pertama jenis tanah ataupun bumi yang bagus lagi subur bisa menerima air, menyerapnya, menyimpannya sekaligus menumbuhkan tetumbuhan dan rumput-rerumputan. Jenis yang kedua, waminha ki'an, maka jenis yang kedua adalah bagaikan bumi yang lekung, yang dia itu amsakatil ma bisa menyimpan air, namun tidak bisa menumbuhkan tetumbuhan, seperti sumur, seperti danau, seperti barokallahu fikum sungai yang di sana ada lekukan aliran-alirannya tidak bisa menumbuhkan rerumputan namun bisa menyimpan air. Kemudian yang ketiga, wa minha ajazib. Di antara bumi tersebut ada tanah yang tandus, lagi gersang. Kahajaril amlas seperti batu yang licin. Yang dia la <clears throat> la yumsikul ma wala yumbitul usba wal kala tidak bisa menerima air dan tidak bisa menumbuhkan tetumbuhan ataupun rerumputan. Wadzalika masalun nas demikianlah permisalan manusia. Dengan datangnya ilmu agama dan petunjuk yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan bagaikan bumi. Ada mereka orang-orang yang memiliki hati yang baik, hati yang menginginkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan datangnya petunjuk dia menerima, menyerap petunjuk tersebut, kemudian dia mengamalkan, menumbuhkan rerumputan, dan kemudian dia tularkan sehingga menumbuhkan tetumbuhan yang bisa menghasilkan buah-buahan. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, dan diantaranya pula ada golongan orang-orang yang mereka bisa menerima ilmu agama, mereka belum sempat mengamalkannya, namun mereka memiliki perbendaharaan ilmu agama, sehingga kadangkala dia ditanya, dia ditimba, nam, ditanya apa hukum ini bisa menjawab, apa hukum itu bisa menjawab. Sebagai contoh seorang yang tolibul ilmi, mungkin kitab tentang haji, mungkin kitab tentang berdagang, mungkin kitab tentang muamalah dia telah melewati. Tahu ilmunya, namun belum tentu mereka menjadi pedagang. Nggih. Apakah harus menjadi pedagang? Tidak. Namun pedagang harus bertanya kepada orang yang berilmu, hukum dagang saya ini halal apa haram. Lah inilah yang digambarkan. Bagaikan sumur yang ditimba, yang dia bisa menyirami dengan air tersebut tetumbuhan bisa menyirami dengannya rerumputan dan seterusnya bermanfaat bagi manusia. Dan golongan yang ketiga adalah golongan mereka orang-orang yang tidak peduli sama sekali dengan keberadaan ilmu agama dan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Merekalah orang-orang yang celaka. Datang petunjuk kepada mereka, mereka tidak mau menerima datang petunjuk kepada mereka, mereka tidak mau menerima. Akhirnya apa? Bagaimana mungkin mereka akan menumbuhkan amalan yang soleh? Inilah gambaran manusia dengan keberadaan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mohon kepada Allah di samping kita <coughs> memohon semoga hujan yang Allah turunkan adalah hujan yang membawa manfaat yang bisa menumbuhkan tetumbuhan dan juga rerumputan yang bermanfaat bagi manusia bisa menggantikan keadaan yang sekarang banyak hama menjadi hilang hamanya dan barakallahu fikum menjadi tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi petani dan juga kaum muslimin seluruhnya amin ya rabbal alamin demikian pula kita mohon semoga kita digolongkan sebagai orang-orang yang bisa menerima ilmu agama petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga bisa mengamalkan dan menularkannya kepada orang lain. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Di malam hari ini kita kembali kepada pelajaran kita meneruskan kitab salat mengenai permasalahan salat. Dalam pertemuan yang telah lewat yang terselingi dengan pembahasan kurban adalah kita telah mengetahui tentang kedudukan solat di dalam Islam, di mana solat merupakan tiang agama, di mana solat merupakan amalan lahiriah yang nanti pertama kali dihisap pada hari kiamat. Barang siapa yang dia itu solatnya baik, maka akan baik pula seluruh amalannya. Barang siapa yang sholatnya jelek, maka akan dianggap jelek, dinilai jelek seluruh amalannya. Fal'iyadzubillah. Maka muncul pertanyaan, kapankah seorang dikatakan sholatnya baik? Apakah semata-mata dia mengerjakan sholat? Jawabannya tidak. Bukan sekedar bisa mengerjakan sholat. Namun sholat itu akan menjadi baik Kenapa demikian? Karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan barang siapa yang sholatnya baik, berarti orang tersebut sholat. Dan barang siapa yang sholatnya jelek, berarti orang tersebut sholat. Rasul tidak mengatakan barang siapa yang tidak sholat. Okay? Berarti ada orang yang sholat, sholatnya baik, sholatnya jelek. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknati orang-orang yang sholatnya jelek fawailul lil musallin celaka bagi mereka orang-orang yang sholat siapa yang celaka apakah semua orang yang sholat tidak namun orang yang sholatnya jelek berarti kapan seorang dikatakan sholatnya baik yaitu apabila terkumpul padanya dua syarat diterimanya amalan keikhlasan niat dan juga barakallahu fikum yang kedua adalah mutabaah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salatnya akan dianggap baik dikala orang tersebut barakallahu fikum melakukannya dengan ikhlas dan yang kedua sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana solat bukanlah sekedar amalan yang harus kita mencontoh Rasul ketika kita sedang dalam keadaan solat belaka. Sekedar menjalankan solat belaka berusaha khusyuk, berusaha bagus, bukan sekedar itu. Namun juga dijaga di luar solatnya. Karena Allah Ta'ala menyatakan inna solata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya solat menghalangi, melarang kalian dari melakukan fahsya perbuatan keji, perbuatan fahisyah, dosa-dosa besar, wal mungkar dan perbuatan kemungkaran yang lainnya. Sehingga jadilah solat tersebut sebagai nur. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wassolatun nurun. Solat adalah cahaya yang mengingatkan kita kalau kita ini orang yang sholat, tidak pantas kita berbuat mungkar. Kalau kita ini orang yang sholat, tidak pantas kita berbuat fahisyah dosa-dosa besar. Nah, jangan sampai sholat jalan, maksiat lancar. Ya. Ini jangan sampai demikian. Nah, kita khawatir <clears throat> akan terjatuh kepada sifat-sifat kemunafikan. Faliyadubillah. Lihatlah mereka orang yang dicela oleh Allah orang-orang yang sholat dan mereka tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya sholat diantaranya. Allah Ta'ala berfirman, Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Eh. Nek maus Quran, sing teliti. Eh. Jangan berhenti. Kau, kalau mau berdalil juga jangan sepotong-sepotong. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat Sholat, Berarti mboten usah sholat nek ngaten nggih, sebab celaka ini pemikiran sesat kalau begitu. Yang benar sholatlah. Namun kapan agar sholat tersebut tidak menjadi sebab kita celaka? Lah berarti hindari tang beriki. Fawailul lil musallin celaka orang yang sholat. Siapa mereka yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun mereka orang-orang ansolatihim yang mereka itu sahun lalai dari solat-solatnya. Lalai dari solatnya. Tidak memperhatikan waktu-waktu solat. Tidak memperhatikan syarat, rukun, dan kewajiban solat. Tidak memperhatikan kalau solat tersebut menjaga, membentengi dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Celaka mereka yang kedua, alladzina hum an salatihim sahun, walladzina hum yuraun. Mereka orang-orang yang ria di dalam salatnya. Salat bukan ikhlas karena Allah, namun salat karena mencari tujuan dunia. Apakah pujian manusia ataukah ingin diperhatikan manusia ataukah mencari wanita ataukah mencari segala bentuk yang ada di dunia ini. Bahkan dikategorikan oleh para ulama, seorang yang sholat agar supaya penyakitnya sembuh, maka dia tidak ikhlas. Eh, saya sakit, komboten mantun-mantun kepripun gih, gih jenengan sholat, sholat nopo niku, contoh sholat duha, kalau begitu saya mau sholat duha. Allahu Akbar. Apakah ikhlas? Tidak ikhlas. Kenapa? Karena tujuan dia supaya penyakitnya sembuh. Okay? Supaya saya rizkinya banyak. Jangan. Namun sholatlah ikhlas karena Allah. Sebab kalau selain ini jenengan akan terputus. Kenapa ya saya sudah sholat, Tuhan tiga bulan berturut-turut tidak pernah lat, kok ternyata tidak sembuh, sembuh. Apakah sholat saya berarti apa berarti Allah tidak benar ini? Nah, tidak demikian jenengan sing sah salah salat harus ikhlas salat harus ikhlas barakallahu fikum harus ikhlas semata-mata karena mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga sakit ataupun tidak sakit selama kemampuan dia ada maka melakukan sholat barakallahu fikum <clears throat> maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah sholat yang sesuai dengan tuntunan ini itulah amalan yang paling afdol. Kita masuk hadis yang ke-44 tentang babul mawakit dalam kitab sholat. Hadis pertama dalam kitab sholat. An Abi Amr Asyaibani wasmuhu Sa'ad ibnu Iyas qal haddathani sahibu hadhihi dar wa asyara biyadihi ila dari Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu Qala <clears throat> Sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jal Qala as-salatu ala waktiha Qultu summa ay Qala birrul walidain Qultu summa ay Qala al-jihadu fi sabilillah Qala haddathani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walau istajattuhu lazadani rawahul bukhari wa muslim <clears throat> hadis yang diriwayatkan oleh al-imamul bukhari dan muslim datang dari seorang tabi'in Abu Amr ash-Shaybani. namanya Sa'ad bin Iyas Abu Amr ash-Shaybani. maka dia meriwayatkan hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, Aku dahulu bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau tanyakan? Ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla yang maha perkasa lagi maha mulia amalan apa yang paling dicintai? Maka Rasul menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat menetapi waktunya. Salat menetapi waktunya. Salat fardu menetapi waktunya. Kultu summa Kemudian aku bertanya, kemudian setelah itu apalagi wahai Rasul? Qala beliau mengatakan birul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang orang tua. Qultu summa ai. Kemudian beliau bertanya lagi, kemudian apalagi wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qalal jihadu fi sabilillah. Berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, haddatsani bihinna Rasulullah menyampaikan hadis yang seperti ini kepadaku atau ucapan ini semuanya datangnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau istazattuhu, kalau seandainya aku meminta ditambahkan amalan berikutnya, lazadani, niscaya beliau akan menyebutkan amalan yang dicintai setelahnya. Nah, Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini terdapat beberapa fawaid yang sangat agung. Di antaranya pertama adalah kebiasaan para pendahulu kita yang soleh, mereka di dalam enam menghilangkan kebodohan mereka bertanya, Berta, bertanya, tidak dengan perasaan di dalam menentukan suatu ibadah, namun bertanya kepada ahlinya sehingga Abdullah ibnu Mas'ud dikala tidak mengetahui beliau bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Inilah perhatian mereka terhadap ilmu agama. Kenapa demikian? Karena seorang berbicara secara khusus tentang agama Islam ini hukum-hukumnya dan syariat-syariatnya tanpa ilmu, tanpa dalil, maka adalah merupakan dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari melakukan hal yang demikian. Di dalam Al-Qur'an Allah melarang untuk kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu termasuk daripadanya berbicara tentang agama ini. Syariat ini halal, ini haram. Ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini dan seterusnya. Ini adalah ini haram harus dengan dalil. Tidak menurut saya, menurut dia. Namun harus dengan mana dalilnya Al-Quran atau sunnah yang dipahami dengan pemahaman yang benar. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang syujja, yang dia terkena luka di kepalanya. Dalam suatu peperangan terkena luka di kepalanya. Tiba-tiba mimpi basah. Mimpi apa? basah. Wajibnya apa nek mimpi basah nggih? Mandi nggih? Mandi maka dia bertanya kepada teman-temannya, hal wajatum liar rukhsah? Kira-kira saya boleh enggak ya kalau enggak mandi? Mimpi basah ini. Pikantuk mboten kinten-kinten. Mimpi basah. Kira-kira kalau tidak mandi sholatnya sah tidak? eh Kudu ini junub nggih. Nah, Berarti bagaimana harus mandi? Maka yang lain mengatakan ma wajadna lakal fursoh al kami tidak mendapatkan rukhsah, akhirnya mandi. Mandi di malam yang sangat dingin, di musim dingin. Di tanah Arab itu, kalau musim dingin kadang sampai mins. ya Mins, kadang demikian, sebagiannya. Lah akhirnya mandi, biur. ya Wong kita aja dulu kalau wudhu itu sudah kalau habis wudhu, sudah karena sudah kayak es rasanya kepengen biar biar apa anget lagi kita bentur-benturkan ke tembok biar anget lagi nah ini sebagian tempat di sana itu di Yaman dulu kita belajar di sebagian tempat keran nggak ngalir keran nggak ngalir kalau musim dingin sebab nopo beku di dalamnya ya kadang kala kita mencoba sudahlah gelas ini tak taruh di luar malam harinya subuh sudah jadi es subuh jadi jadi S ketiga itu min 01. Min uh, min uh, min satu Nah ini min satu, Nah ini. Nah ini barakallahu fikum dinginnya demikian. Namun alhamdulillah Allah berikan kekuatan. Amasyiral ya muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka madilah sahabat tadi. Maka bagaimana kata rawi? Famat, akhirnya mati. Mah, mati. Luka di kepala disiram dengan air di musim yang sangat dingin. Mati. Sampailah beritanya kepada Rasul dan Rasul pun marah mengatakan qatala qataluh qatalahumullah mereka menjadikan dia mati. Semoga Allah membinasakan dia, membunuh dia. Nah, saking murkani pun Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan Allah tas'alu am lamma ta'lamu tidakkah kalian bertanya ketika engkau tidak mengetahui? Nah, Syifaul ai as-su'al. Obat orang yang tidak tahu ya bertanya. Nah, niki. Makanya pepatah kita mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Ini jangan kurngopat, eh, ngopat, paribasan ketika kita di, di dunia. Dalam agama juga demi demikian. Dalam agama juga demikian. Lebih-lebih agama ini dalaning akhirat. Ya. Yang di sana kita tidak akan bertanya kepada siapa lagi. Lah kalau dunia saya izin bertanya kepada misalnya Pak Haji Amin lah teng jenengan takon sakit nggih tapi kalau di akhirat sudah kita mati bertanya kepada siapa tidak ada lah jalannya akhirat ya agama ini maka mumpung masih ada kesempatan bertanya Allah tas'alu Lama ta'lamu tidakkah kalian bertanya dikala kalian tidak mengetahui syifaul ai as-su'al obat tidak tahu yaitu mau ber, bertanya. Bertanya kepada siapa? Allah Ta'ala berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir, ahli ilmu agama ketika engkau tidak mengetahuinya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini faedah pertama. Adalah hendaknya kita bertanya dari hal-hal perkara agama dan kedua, faedah di sini dari hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat menetapi waktu-waktunya. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan yang namanya sholat di dalam surat An-Nisa, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya solat, solat itu, solat fardu adalah telah Allah wajibkan atas kaum mukminin ditetapkan waktu-waktunya. Waktu-waktunya dan akan datang dalam pembahasan berikutnya tentang waktu-waktu solat. Waktu-waktu solat. Namun yang jelas solat adalah ditetapkan waktu-waktunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nisa ayat 103. Inna solata akanat alal mu'minin kitaban maukuta. Dan termasuk bentuk sahun lalai dari solat di mana surat Fawailulil musallin celaka bagi orang yang solat alladinahum an solatihim sahun mereka orang-orang yang lalai dari solatnya turunnya yaitu mereka orang-orang yang senang mengakhir-akhirkan sholat. Senang mengakhir-akhirkan sholat. Dindende, sholat sudah adzan, mengkolah sholat sudah adzan, mengkolah sholat sudah adzan, mepet ketika mau maghrib baru mau sholat asar. Ini fawail terancam dengan neraka wail. Maka bagaimana pula kalau mereka sholat di luar waktu? Tentu tidak sah. Okay kecuali karena utur. Barakallahu fikum. Sehingga di sini salat menetapi waktunya. Yang ketiga faedah ini adalah bahwasanya <clears throat> Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadikan salat tepat di atas waktunya ini lebih mulia, lebih diutamakan daripada birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang orang tua eh, Sholat apabila itu sholat fardu maka didahulukan daripada birrul walidain dari sisi tadi. Kalau harus keluar dari waktu kecuali karena darurat, nah, dalam hal-hal tertentu. Maka di sini Rasul menjadikan sholat pada waktunya lebih utama daripada birrul walidain. Kenapa demikian? Karena sholat merupakan silah tali penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hak Allah lebih berhak untuk kita tunaikan daripada hak hak apa? Hak manusia. Okay. hak manusia walaupun orang tua. Oleh karena itu, seandainya ada orang tua melarang anaknya sholat, ditaati atau tidak? Tidak. Durhaka apa mboten? Loh, Bocah kok kewanen karo wong tua ya. Lho, kula badhe salat, ora susah salat, salat gampang nomor loro nggih. Nggih napa mboten? Lah dalile kan kados niku nggih. Salat gampang nomor loro lho. Nomor loro napane niku nomor loro nggih. Nomor kali urutan rukun Islam tegese rukun niku kudu dibangun wong nomor setunggal kulompun pun niki menika syahadat nggih nomor kali harus didahulukan Gino apa Nah itu yang benar. Nah ini ini demikian barakallahu fikum. Lah ini salat lebih didahulukan daripada enam yang lainnya. Yang ketiga, bahwasanya birrul walidain lebih diutamakan daripada berjihad fi sabilillah. Eh. Kapan ini? Kata para ulama, Kalau yang akan datang dijelaskan dalam hadis berikutnya insyaallah taala Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di sore hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa menolong saudara-saudara kita di Rohingya sana dan semoga Allah